Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita berharap majelis kita di malam hari ini dijadikan sebagai salah satu dari bentuk orang-orang yang bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita ketahui bersama mereka inilah adalah salah satu di antara sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamati yauma la dhilla illa dhilluh tujuh golongan manusia yang akan mendapatkan naungan arsnya Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan selain naungan arsnya pada hari kiamat. Di antaranya adalah warajulani tahaba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling bertemu karena Allah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah mereka bertemu dan berpisah karenanya. Alhamdulillah kita bertemu di majelis yang mulia ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana seorang hamba yang dipilih untuk mengenal petunjuk Islam mengenal sebab untuk bisa mempelajari agama Islam dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh hamba yang seperti ini telah sempurna pada dirinya semua nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia. Jamaah sekalian rahimakumullah, mengenal Islam itu adalah nikmat terbesar. Nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia. Apalagi setelah kita mengenal Islam, kita berkesempatan untuk belajar petunjuk Allah dengan benar. Maka ini merupakan dua keutamaan yang barang siapa mendapatkannya, berarti dia telah mendapatkan secara sempurna karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan kegembiraan hamba-hambanya yang mereka pantas berbahagia dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi Fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Maka dengan itulah hendaknya mereka orang-orang yang beriman merasa bangga, merasa mulia, merasa bahagia. Kenapa? huwa khairun mimma yajma'un karena karunia dari Allah ini lebih baik daripada semua kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Coba lihat keutamaan dalam ayat ini. Orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk berbahagia dengan apa? Bifadlillah wa birahmatihi. Dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Para ulama menafsirkan dua kalimat ini rahmat Allah dan karunia-Nya seperti dinukil, dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala fadlullah artinya adalah Al-Qur'an wa rahmatuhu <clears throat> artinya adalah al-iman Al-Qur'an dan iman ini kebanggaan terbesar nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada manusia yang kita semua diperintahkan untuk berbangga. Demi Allah, kalau kita memahami dan mendalami Al-Quran, mendalami sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan, niscaya kita akan tahu apa makna perintah dalam ayat Allah ini untuk kita berbangga dengan karunia ini. Inilah yang akan kita bahas di pertemuan kita di malam hari ini, di dalam kajian di malam hari ini tentang kenapa orang-orang yang soleh sebelum kita begitu semangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan judul tema kita, tema kajian kita di malam hari ini. Semangat orang-orang yang soleh dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu agar Kita semua tidak asing dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan keutamaan menuntut ilmu, <clears throat> belajar petunjuk Allah. Misalnya hadis yang sangat terkenal dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mencari ilmu, belajar agama, apa keutamaannya? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. <clears throat> Karena dia belajar petunjuk Allah, berarti dia mencari mencari sebab-sebab keselamatan. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi dirinya untuk menempuh jalan menuju surga. Ini keutamaan yang besar. Tapi tahukah kita semua bahwa belajar ilmu agama <clears throat> keutamaannya lebih daripada apa yang disebutkan dalam hadis ini? Apa itu? Keutamaannya berhubungan dengan kebahagiaan hidup kita di dunia. Kenapa? Karena belajar ilmu agama Artinya <clears throat> mencari sebab untuk kehidupan jiwa kita. Kehidupan hati kita. Hati manusia ada sebab yang menjadikannya hidup. <clears throat> Mungkin kita pernah baca beberapa ayat Al-Quran kita sebagian kita mungkin merasa heran, kenapa orang-orang <clears throat> kafir atau orang-orang munafik disebutkan dalam Al-Qur'an mereka itu mati dan tidak hidup. Amwatun ghairu ahya. Mereka mati dan tidak hidup. Atau disebutkan mereka itu apa? Tuli, bisu dan buta. Padahal mereka melihat secara normalnya panca indera manusia. Mereka bisa melihat, iya kan? Dalam artian melihat objek yang terlihat atau mendengar suara atau bisa berbicara. Mereka aslinya bisa menggunakan indera tersebut. Tapi kenapa disebutkan dalam Al-Quran mereka sebagai summun, bukmun, umyun, fahumla, fahumla yarji'un. Mereka adalah orang-orang yang buta, orang-orang yang bisu. <clears throat> Mereka adalah orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu, orang-orang yang buta, sehingga mereka tidak akan bisa kembali kepada kebenaran. Kenapa disebutkan demikian? Disebutkan demikian karena hakikat hidupnya manusia dan hakikat berfungsinya panca inderanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hidup mereka, jiwa dan raga mereka diisi dengan mengenal, memahami petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Makanya mereka tidak disebut sebagai orang yang hidup. Disinilah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih, Masalul ladhi yadkurullaha wal ladhi la yadkurullaha kama falil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang selalu ingat kepada Allah dan yang tidak ingat kepada Allah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Makanya di sini ketika kita mempelajari ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya kita belajar memperbaiki hidup kita, menghidupkan hati kita dan jiwa kita sebelum anggota badan kita. Inilah fungsi utama diturunkannya petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum Wahai orang-orang yang beriman <clears throat> penuhilah seruan Allah ikutilah ajakan Allah dan seruan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu, yang mengajakmu kepada petunjuk yang menjadikan baik hidupmu. Coba lihat makna ayat ini. Tujuan diturunkannya perintah Allah dan perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan hidup manusia lebih lebih baik, lebih bernilai dan lebih indah. Makanya tidak mungkin bahagia hidup seseorang kalau dia jauh dari sebab kebahagiaan yang hakiki, yaitu belajar petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Tadammanatil ayatu ala anna al hayat al-haqiqiyyata tayyibata hiya hayatu man istajaba lillahi walirrasuli zahiran wa batinan. Ayat yang mulia ini mengandung pengertian menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan baik yang sejati, kehidupan indah yang sesungguhnya adalah kehidupannya seseorang yang selalu memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam zahiran wa batinan, lahir dan batin. Berarti kebutuhan manusia kepada ilmu agama seperti kebutuhan dirinya terhadap sebab hidup itu sendiri. Kira-kira ada orang yang tidak butuh nyawa dalam hidupnya? Semua orang butuh nyawa. Bahkan manusia itu disebut sebagai manusia karena ada nyawanya. Ada jiwanya, iya kan? Kalau ada tubuh yang tanpa nyawa, apa namanya dia? Apakah manusia atau bukan? Disebut sebagai sebagai bangkai atau atau mayat. Itulah gambaran kebutuhan manusia terhadap ilmu agama. Seperti kebutuhan kita terhadap nyawa kita. Terhadap jiwa kita itu sendiri. Makanya dari sinilah sebabnya kenapa orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia sebelum kita ketika menghadiri atau mendengarkan hadis Rasulullah SAW, mempelajarinya itu mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Coba lihat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, yang sangat tinggi kedudukannya dalam Islam, sahabat yang imannya sempurna, dijamin masuk surga dalam hidupnya. Disebutkan dalam Sahih Imam Bukhari dalam Kitabul Ilmi bab at-tanawubi fil ilmi bergantian dalam menghadiri majelis ilmu Beliau pernah mengatakan, <clears throat> "Kuntu ana wajarun li minal ansar natanawabun nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa anzilu yawman wa yanzilu yawman." <clears throat> Dulu aku dulunya aku bersama tetanggaku dari sahabat dari kalangan Ansar bersama tetanggaku sahabat dari kalangan Ansor, kami bergantian untuk mendatangi majelis ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hari saya datang, maka dia bekerja mencari nafkah. Besoknya saya datang, besoknya dia yang datang, saya bekerja mencari nafkah. Kemudian yang pulang dari majelis tersebut menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kita perhatikan, sampai sepenting itu ilmu bagi mereka sehingga tidak mau ketinggalan satu hari pun. Karena waktu itu belum ada rekaman. Belum ada sebab-sebab untuk bisa merekam ilmu. Akhirnya mereka bergantian supaya kebutuhan keluarganya tetap terpenuhi dan yang menghadiri menyampaikan kepada yang tidak hadir. Coba lihat ini menunjukkan apa? Menunjukkan mereka tidak mau kehilangan satu pun kesempatan untuk menimba ilmu karena kenapa? Kehilangan satu dari petunjuk ilmu berarti kehilangan satu dari keba dari bagian kebaik kebahagiaan hidup, nilai kebaik kebaikan hidup bagi manusia. Kalau kita berpikir, ah kenapa harus seperti itu? Kan besok juga masih ada waktu. Masih bisa kita dengarkan di majelis berikutnya. Ternyata mereka tidak. Karena mereka tahu inilah kehidupan mereka. Siapa yang ingin kehilangan bagian dari kehidupannya? Kita tahu manusia itu kalau ada yang kurang sempurna dari hidupnya, sakit misalnya, berarti kurang sempurna hidupnya, ada penyakit, otomatis kegiatannya tidak akan terlaksana dengan sempurna. Orang yang sakit bekerjanya mesti tidak akan maksimal, perasaannya tidak enak, makannya juga tidak akan sempurna dan seterusnya. Ini kehidupan badan. Bagaimana kehidupan hati? Otomatis nanti dia tidak akan semangat dalam berbuat kebaikan, tidak akan semangat dalam beribadah kepada Allah, dan akan berpengaruh pada semua kehidupannya. Ini yang mereka jadikan kedudukan ilmu seperti itu. Coba lihat sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam Sahih Bukhari, beliau pernah melakukan perjalanan dari Madinah ke, ke wilayah Syam untuk menemui sahabat Abdullah ibnu Unais radhiyallahu taala anhu hanya untuk menanyakan satu hadis yang pernah didengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak ada sahabat lain yang pernah mendengarnya kecuali Abdullah ibnu Unais perjalanan berhari-hari. Setelah selesai bertanya, langsung dia kembali lagi ke Madinah. Sampai sebulan perjalanannya kurang lebih. Dan ini biasa dilakukan oleh generasi setelah mereka, para tabi'in. Imam Sa'id Ibnul Musayyib atau Ibnu Ibnul Musayyib yang disebut-sebut sebagai generasi tabi'in yang terbaik dalam salah satu pendapat dalam ilmu karena beliau adalah pimpinannya ahli fikih tujuh, tujuh ahli fikih yang terkenal di Madinah di zamannya tabi'in. Sepeninggalnya para sahabat atau di, di antara murid-muridnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Beliau pernah mengatakan, "Kunna nasiru masirata syahrin wa syahraini fi talabi haditsin wahid." Kami dulu terbiasa melakukan perjalanan sebulan atau dua bulan hanya untuk mencari satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Imam Abdullah ibn Mubarak dari kalangan tabi'ut tabi'in pernah ditanya karena dia adalah orang kaya, saudagar besar yang suka membawa barang dagangan ke Mekah, kemudian di zaman di masa hidupnya dia membiayai beberapa orang beberapa orang ulama ahlul hadis yang menyebarkan ilmu sunnah ditanggung semua kehidupannya kebutuhan kesehariannya bersamaan dengan itu kegiatannya menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu itu tidak pernah luput dari hidup beliau maka ketika beliau ditanya "Lau bu'itsa ba'da mautika mada tasna?" Seandainya kamu setelah mati dibangkitkan, dihidupkan lagi misalnya, apa yang akan kamu lakukan? Beliau menjawab, "Atlubul ilma hatta ya'tiyani malakul mauti marratan thaniyah. Saya akan menuntut ilmu lagi sampai malaikat maut datang mencabut nyawaku untuk kedua kalinya. Bukan cuma satu kali hidup digunakan untuk belajar. Tapi seandainya dia punya nyawa yang kedua digunakan lagi untuk belajar. Kenapa? Menurut mereka tidak ada yang lebih berharga dalam hidup dibandingkan belajar petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Imam Ahlu Sunnah di zamannya yang disebutkan dalam biografi beliau oleh Imam Az-Zahabi disebutkan dengan dalam bentuk Al-Imamu Haqqan wa Syekhul Islami Sidqan gelarnya beliau imam yang sesungguhnya dan Syekhul Islam yang sejati yang sebenarnya beliau di masa hidupnya dari mudanya sampai tua setiap hari kerjanya berlari ke sana kemari mencari majelis-majelis hadis, bukan berjalan, berlari. Kenapa berlari? Dulu majelis hadis tidak pakai mic seperti ini, sehingga orang datang terlambat, sulit mendengarnya, jauh di belakang sana. Karena yang hadiri ribuan. Di majelis yang Ahmad bin Hambal saja, waktu beliau telah menjadi imam, itu sekitar 5.000 orang yang hadir. Dan itu biasa. Ada di sebagian majelis ketika salah seorang khalifah melewatinya, disuruh hitung, penghitungnya tidak mampu menghitung. <clears throat> tidak mampu menghitung karena terlalu banyak yang menghadiri. Mereka dulu berlari terbiasa. Makanya dulu majelis hadis itu akan diketahui ketika tiba-tiba ada sendal-sendal berterbangan. Ulama datang, orang pada lari. Orang pada berlarian. Debu-debu berhamburan, sendal-sendal berterbangan sampai-sampai terkenal dulu Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj. Imam Syu'bah ini Syu'bah ini adalah seorang imam besar dari kalangan tabi'u tabi'in, ahli hadis. Dia pernah per, apa ini mengungkapkan satu pernyataan ya. Beliau pernah berkata, "Ma ra'aitu <clears throat> ma ra'aitu rajulan <clears throat> yafiruna kathiran yahrubu kathiran illa itnaini illa snataini Aku tidak melihat seseorang yang banyak berlari di zaman beliau kecuali dua orang. <clears throat> Dua kemungkinan. Imma rajulun majnun, pertama orang gila dan yang kedua ashabul hadith, ahli hadith orang yang selalu belajar ilmu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang banyak berlari di zaman beliau. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala sudah tua renta, masih berlari sampai salah seorang tetangganya karena kasihan dihampiri Imam Ahmad dipegang kerabat bajunya. Ilama tetap aluhada sampai kapan kau berbuat seperti ini? Sudah tua masih lari ke sana kemari. Apa jawaban beliau? Ilal mamat, saya akan lakukan ini sampai saya meninggal dunia. Karena itu mereka lakukan bukan keterpaksaan, tapi merasa nikmat, merasa butuh, merasa mulia dengan itu. Kemuliaan mempelajari ilmu agama, mempelajari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemuliaan dunia dan akhirat sudah berhubungan dengan sebab kebahagiaan hidup kita. Hidup kita semakin berarti, semakin banyak kita belajari, ilmu agama. Belum lagi keutamaan akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Sekarang kira-kira di kalangan manusia siapa yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang paling berhak untuk nanti masuk ke dalam rombongan beliau ketika menghadap Allah? pasti adalah orang yang mempelajari petunjuknya di dunia. Sehingga salah seorang ulama ahlu sunnah ada yang ditanya seperti ini. Ma asyadda hirsaka alal hadith. Kenapa saya melihat kamu kok semangat sekali belajar ilmu sunnah? Setiap hari yang kamu pelajari hadith-hadith petunjuk Rasulullah SAW. Apa sih gunanya? Apa jawaban beliau? Dia mengatakan, afala uhibbu an akuna fi qitari ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Apakah aku tidak ingin nanti pada hari kiamat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ke dalam rombongannya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang mereka pertimbangkan. Sehingga mereka demikian semangat karena mereka mengetahui keutamaan dan kemuliaan tersebut. Nah oleh karena itulah Ibu-ibu, bapak-bapak dan jamaah sekalian rahimakumullah Kita perhatikan sekali lagi Belajar petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang akan menjadi sebab kehidupan bagi hati kita. Semua permasalahan hidup manusia bersumber dari hatinya. Itu semua disepakati oleh ahli agama maupun orang-orang yang paham tentang masalah kejiwaan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi patokan dalam hal ini hadis riwayat Bukhari Muslim yang terkenal. Ala wa inna fil jasadi mukhlatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik maka akan baik semua anggota badannya. Kalau segumpal daging ini buruk maka akan buruk semua anggota badannya, yaitu hati manusia. Memperbaiki hati. Kalau hati sudah baik, anggota badan semua akan mengikutinya. Memperbaiki hati dimulai dengan menghidupkannya. Membersihkan penyakit-penyakit kotoran-kotoran yang menghalanginya untuk meraih kebaikan yang sempurna. Itu semua yang maha kuasa untuk melakukannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya perbaikan hati yang pertama kali adalah dilakukan dengan berdoa kepada Allah berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya doa yang beliau sebutkan, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Hadis sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wahai Allah yang Maha membolak-balikan hati manusia, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Doa yang beliau sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allahumma ati nafsi takwaha wa zakiha anta khairu man zakaha. Ya Allah berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Sucikanlah jiwaku engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Kemudian setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengisi hati dengan mempelajari petunjuknya yang diturunkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah sebabnya kenapa ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam petunjuk Allah yang Allah turunkan kepada beliau itu disifati perumpamaannya seperti hujan yang baik. Dan ini merupakan sebaik-baik perumpamaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama thali ghaitin asaba ardan Sesungguhnya <clears throat> perumpamaan sesungguhnya perumpamaan dari ilmu dan petunjuk yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa taala adalah seperti perumpamaan goib, hujan yang baik yang diturunkan ke muka bumi. Coba kita sebutkan. Apa segi persamaan antara hujan dengan wahyu? Yang pertama apa kira-kira? Dari mana sumbernya? Semua dari dari atas Allah Subhanahu wa taala di atas arsnya. Kemudian Apalagi fungsinya adalah untuk apa hujan? Untuk menghidupkan. Semua kehidupan butuh dengan air. Menghidupkan tanah yang tandus, menghidupkan tumbuh-tumbuhan, menghidupkan manusia dalam artian memberi minum kepada hewan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Kalau ini berhubungan dengan kehidupan tubuh, maka wahyu adalah berhubungan dengan kehidupan apa? kehidupan hati dan jiwa manusia. Kemudian apa lagi kesamaannya? Kesamaannya apa lagi? Hujan itu bukan cuma menghidupkan, tapi juga membersihkan. Ketika hujan turun misalnya di lembah, maka sungai yang tadinya kering di, di dasarnya itu banyak kotoran, banyak ranting-ranting. Ketika air hujan turun lama kelamaan, dia akan membentuk aliran. Yang aliran ini nanti akan membawa kotoran-kotoran yang kemudian disingkirkan di tepi kedua aliran sungai tersebut. Di tepi sungai tersebut. Inilah fungsinya wahyu. Jadi fungsi-fungsi ini semua menunjukkan kepada kita bahwa semua kebaikan bagi hati manusia, <clears throat> semua kebaikan bagi hati manusia sumbernya adalah dengan memahami, mempelajari merenungkan dan mengamalkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itulah di sini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, dia yang maha mengetahui tentang bagaimana cara membahagiakan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan makhluknya? Dia yang lebih tahu keadaan mereka. Berarti dia yang lebih tahu tentang cara membahagiakan mereka, memperbaiki diri mereka, menjadikan indah hidup mereka. Dengan pengetahuannya yang sempurna Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat, menurunkan agama yang tujuannya adalah untuk membahagiakan makhluk, bahkan menjadikan alam semesta ini menjadi makmur jika agama dipahami dan diamalkan dengan benar. Coba lihat apa sebabnya dalam Al-Quran disebutkan perbuatan maksiat itu merupakan sebab terjadinya bencana di alam semesta. Kenapa? Karena perbuatan maksiat berarti menjadikan rusak sesuatu yang tadinya Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk diperbaiki dengan diturunkan wahyunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan bencana alam, musibah di daratan dan di lautan. Kenapa? Akibat perbuatan maksiat yang dilakukan manusia. Jadi bencana itu timbul karena perbuatan manusia sendiri. Ketika mereka melakukan sesuatu yang menyimpang dari sebab kebaikan, mesti yang muncul adalah kerusakan. Contoh sederhananya, kita menggunakan kendaraan tidak sesuai aturan. Padahal yang bikin aturannya bukan menciptakan secara keseluruhan, cuma merangkai saja. Kita gunakan mobil kita, isi bensinnya dengan minyak tanah misalnya atau minyak goreng atau minyak wangi. Kira-kira apa yang terjadi? Satu hari dua hari sudah rusak. Mesti. Ini baru aturan yang sederhana. Maka demikian pula aturan hidup kita bahkan alam semesta beserta isinya. Salah seorang ulama ahlu sunnah abul Aliyah dari kalangan tabi'in mengatakan Man asallaha fil ardi faqad afsada fiha Lianna salah samai wal ardi bi ta'ah. Barang siapa yang berbuat maksiat di muka bumi berarti dia telah berbuat kerusakan padanya. Karena semua kebaikan di langit maupun di bumi adalah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perhatikan di sini. Musibah dalam diri kita banyak kita rasakan. Kadang-kadang kita menghadapi masalah kita cepat stres. Ada masalah yang untuk orang lain gampang diselesaikan, kenapa kita sulit menyelesaikan? Ada masalah yang ringan tapi akibatnya membuat kita tidak bisa istirahat, tidak tenang pikiran kita, tidak bisa konsentrasi, akhirnya terganggu semua urusan kita. Padahal masalahnya sederhana. Ini musibah. Baik, bukan cuma itu. Musibah hubungan kita dengan anggota keluarga kita. Kurang harmonis. Ini musibah semua. Coba lihat, Musibah ini apa sebabnya? Sama dengan apa yang disebutkan dalam ayat tadi. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah apa saja yang menimpa kamu itu akibat dari perbuatan dosa-dosa yang dilakukan oleh tanganmu sendiri. Jadi, kita belajar agama, kebutuhan kita kepadanya benar-benar kebutuhan kita seperti kebutuhan kita terhadap hidup ini sendiri. Semakin banyak kita belajar, maka semakin banyak ketenangan yang kita rasakan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati manusia akan menjadi tenang. Hati itu milik Allah. Yang menciptakannya adalah Allah. Maka yang menjadikannya tenang dan bahagia adalah ketika dia mengenal penciptanya. Beribadah kepada penciptanya dengan ibadah yang benar ini cara membahagiakan hati manusia. Yang tidak mungkin bahagia hati kalau tanpa ini. Makanya dari sini kita menyadari jamaah sekalian rahimakumullah benar-benar kebutuhan manusia untuk belajar agama wallahi demi Allah lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Lebih daripada kebutuhan mereka terhadap semua kebutuhan-kebutuhan yang disebut sebagai kebutuhan primer dalam hidup manusia. Dalam, dalam hal ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah mengatakan an-nasu yahtajuna ila ilmi aktsaru min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Manusia butuh kepada ilmu, belajar petunjuk Allah lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Lianna ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain wal ilmu yuhtaju ilaihi bi adadil anfas. Karena makanan dibutuhkan oleh manusia dalam sehari sekali atau dua kali atau tiga kali. Tetapi ilmu petunjuk Allah dibutuhkan dalam hidup manusia sesuai dengan jumlah sesuai dengan jumlah tarikan nafasnya. Oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah semangat orang-orang yang soleh yang tadi kita sebutkan contohnya dalam belajar ilmu agama ternyata bukanlah satu hal yang aneh karena kita bisa contohkan atau gambarkan dalam kehidupan orang-orang saat ini seperti semangatnya mereka mencari uang untuk kehidupan badannya. Tidak ada seorang pun yang tidak semangat untuk makan ketika lapar tidak semangat untuk mendapatkan uang. Misalnya, maka orang-orang yang telah mengenal kehidupan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya, dengan belajar petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, semangat mereka dalam mempelajarinya demikian tinggi karena mereka mengetahui kebutuhan kebutuhan yang besar ini. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah sekali lagi perbaikan diri kita dimulai dengan memperbaiki hati kita, membersihkan sebab-sebab kotoran yang menghalanginya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya adalah dengan mengisi hati kita dengan memahami petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang kita kenal bersama riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufakihu, yufakihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki bagi seorang hamba tersebut untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya fakih, menjadikannya paham dalam dalam urusan agama. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan nanti materinya setelah salat Isya. Baik itu lanjutan ataupun tanya jawab karena sekarang sudah waktu untuk azan Isya. Kita cukupkan sementara. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.